Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah, makanya otak kita harus dibenahi. Mungkin kalian jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Para ya. waras itu serepot tatanannya ku Makanya Islam tuh melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan apa penjelasan ibana ibanatul akam Itu anak-anak kecil dilatih, anak-anak kamu terpejam, mintalah apa manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Gitu. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi Bocah kok elek ini. aku wis ngerti aja nah, sak cerdas-cerdas ini tetap cerdas aku, aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan tapi pikir harus tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran eh, panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Serapati seneng duit barang ini penting ya. Harus seneng duit wis mari goblok. Yakin nah, ulama seneng duit mari goblok tak jamin wis. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula, kula riyen ambek jenengan udah-udi kaca kacake. Lah kena apa? Cok seneng duit kula. duwe <laughs> masalah bagi ulama. orang duwe ya masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi aja terus gak duit sekarang saya tanya, Quran tuh melatih kita gini. Quran tuh sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya ada Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gimana Am kholakus samawati wal ardu. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikro. Ya tidak mungkin saya menciptakan bumi yang saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi. Nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Belum ya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra itu ya ora popo. Mau ra kok jadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Saya takut. Nah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Leung tiada kok jadi sebab tekem Mikirin. mikirin. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Gak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh. Sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah. Tapi kapan tak pikir Pikir nganti mati temenang aku. Ya, Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita ndak harus iman Tuhan itu namanya Allah ndak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini di bahasa Arab disebut musabibul asbab. Belum menyebut Allah musabibul asbab. Islam pun pertama ikro turun ya gak nyebut Allah. ikro bismi rabbikal kolak kolak kol insana min alak ikro warobuka Tuhan itu siapa yang mencipta? Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kue kenal se ono musabbibil Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Ya, wong gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutak ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodoh nih, Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suweneng mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing nol lah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang pulau dina ini rabar-bar muka alasan usti sangoni agak tahlil sedih lalu saake penggemar sing keselen sing rantuk sanggu ya butuh cep cepet. Lani cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nak cocok tahlilan patang puluh dino wis ngomong ae kira cocok model harinya tapi kita aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibat wong Nabi wis nyifati thayyibah kalimat yang suci kok nyifati bid soal kira cocok wong sebut Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. nah kowe penak ndonga ya ora usah ndonga. Ya wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ana swarga fadhole pangeran apa mbok dongano Ya tapi kowe ya donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah dibang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga nek mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran tuh melatih logika sampai seperti itu. Am sama samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi sayin. Kalau mereka merasa Tuhan gak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul Khalikun gak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi. Ya wes pangeran kue wes langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darahnya pencipta langit bumi, mau lahir wening bumi. Tapi Quran oleh gojlok am sama samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala Mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Kul itu ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa. Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah. Pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare amlahum sirkun fis samawat. Misale urun apa lah. Urun tol ta urun apa ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab ndak. Terus itu nih kita bimbing kopliada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab buah nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak mereka nggak punya juga. Atau gini nggak usah Quran ke sakralan. Au min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. Ingkuntum sodikin, gak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadung nantang itu nih kita bimbing koplihada au atharotim min elmin ingkuntum sodikin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Saya ngono nggak soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula masuk rontok-rontok ya ora isih rontok saleh ya rontok tapi lumayan masih menjaga hujatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya kholik, itu musabibil asbab, itu kholikul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati tak ra mulai dari jare Nali, Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. neng bumi yo ya ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat dak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau, lau lauku sifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafa ning akhirat imanku yo ya ora tambah ya biasa wae, standar-standar ae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudro kudratuwah. So bening akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratuwah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari. So bening akhirat ya Allah mat matlubi. Faham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhani Allah, ning akhirat ya golek apa? Ridhani Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah Gus pun rokok ya masalah, diutang ditagih yo masalah. Kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah ku pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. PP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitab bil mubin. Kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris ulama.